Hadis dari Abu Dhar Al-Ghifari dan eh, atau eh, Junub bin Junada. Nama asli beliau itu Junub bin Junada. Al-Ghifari ini adalah eh, penyandaran kepada nama sukunya, suku Ghifar. Bani Ghifar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam meriwayatkan dari Tuhannya bahwasanya beliau eh, bahwasanya Allah Taala ber, berfirman. Jadi Nabi meriwayatkan apa yang Allah firmankan kepada kepada beliau dan ini adalah berkaitan dengan Eh, firman Allah yang tidak tercantum di dalam Quran yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering para ulama memberikan istilah dengan hadis hadis kutsi. Kata kutsi itu diambil dari kata kuts yang artinya uh, suci. Gitu ya. Makna hadis kutsi itu artinya adalah hadis yang meriwayatkan firman Allah yang maha suci. Sehingga disebut hadis kutsi dan membaca hadis kutsi berbeda dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran nilainya ta'abud, ya, nilainya peribadatan yang setiap huruf yang dibacanya mendatangkan 10 pahala. Namun kalau untuk hadis kutsi tidak demikian. Ya. Meskipun apa sama-sama Rasulullah menyampaikan firman Allah Ta'ala namun berbeda antara hadis kutsi dengan Al-Quran Di sini Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku wa ja'altu bainakum muharrama. Dan aku telah menjadikan kezaliman itu terlarang di antara kalian. Fala tadzalamu maka jangan kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, Tiap-tiap kalian itu adalah orang yang tersesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka hendaklah kalian meminta hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'ikum at'imukum atau ut'imukum Wahai hamba-hambaku, tiap-tiap kalian itu adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya Fastat'imuni ut'imukum. Maka mintalah kalian makan kepadaku, aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, tiap-tiap kalian adalah orang yang telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka hendaklah kalian meminta kepadaku pakaian, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wal wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Sedangkan aku adalah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka hendaklah kalian meminta ampunan kepadaku, aku mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan ya, marah bahaya kepadaku sehingga kalian membahayakan diriku. Ya, dan tidak akan pernah bisa kalian menyampaikan ya, suatu manfaat untukku sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadilah an anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku kalau seandainya generasi pertama kalian sampai yang terakhir kalian baik itu dari manusia maupun dari jin di antara kalian mereka semuanya di atas satu hati seseorang yang paling bertakwa di antara kalian maksudnya semua makhluk ya, dari awal sampai akhir memiliki hati yang Eh, seperti hatinya orang yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah, hati malaikat atau hati Rasulullah gitu. Ya. fi mulki maka yang demikian itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Jadi ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah itu tidak mempengaruhi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak semakin menambah kekuasaan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Eh, wahai hamba aku kalau seandainya generasi pertama sampai generasi terakhir kalian dari kalangan manusia kalian maupun jin kalian ya, mereka semuanya ini atau kalian semuanya ini di atas hati orang yang paling jelek di antara kalian hatinya Fir'aun atau hatinya iblis bahkan ini Mana pasal tadi kami munki syai'ah. Yang demikian ini tidak akan mengurangi kerajaanku sama sekali. Ya, jadi mau kita bertakwa atau kita berbuat dosa, tidak ada pengaruh sama sekali dari kekuasaan atau kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan kita atau keburukan dosa kita kembalinya kepada diri kita sendiri. Tidak mempengaruhi Allah dan kerajaan. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu man naqasa dhalika mimma indi illa kama yalqusul mikhyatu idha udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku kalau seandainya generasi pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia maupun jin di antara kalian semuanya itu berdiri di satu dataran Kemudian mereka semuanya meminta kepadaku dan aku memberikan tiap ya, tiap-tiap orang permintaannya. Jadi semua makhluk minta kepada Allah dan Allah berikan tiap-tiap makhluk itu segala permintaan permintaannya, maka tidak akan mengurangi hal itu dari apa yang aku miliki. Kecuali sebagaimana ya, jarum itu mengurangi ya, uh, air di lautan ketika dia dicelupkan di dalamnya. Artinya apa? Ya enggak, tidak berkurang sedikit pun. Toh juga jarum kalau dimasukkan ke dalam lautan, dikeluarkan ada air yang menetes dan kembali lagi ke lautan kan begitu. Artinya tidak ada ke, uh, karunia Allah itu yang berkurang ketika Allah memberikan semua permintaan hamba-hambanya kepadanya. Oleh karena itu jangan pernah merasa cukup untuk tidak berdoa untuk memohon kepada Allah. Harus punya semangat yang besar untuk memohon kepada Allah segala kebaikan. Dan nanti ini insya Allah kita masuk pada faedah tentang hal itu. Tapi kita baca dulu hadisnya sampai selesai. Kemudian ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku sesungguhnya ya, dia adalah amal-amal kalian yang uh, sesungguhnya amal-amal kalian itu aku menjaganya untuk kalian. Tsumma huwa fikum iya. Kemudian aku akan memenuhi ya dengan pahala-pahala untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang mendapati ada kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghairan dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan siapa saja mendapati selain daripada itu, yaitu mendapati keburukan, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis ini rawahu Muslim di riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim pada nomor hadis 2577. Kita sampai pada faidah yang keenam ya, yang disampaikan oleh pensyarah hadis ini di kitab yang kami baca yaitu atur Rusani. atur Rusani yang Saniyah Idil Arba'in an nawiyah karya Dr. Bandar bin Nafi' bin Barakat al abdul Beliau mengatakan pada faedah yang keenam, qala Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa fil hadithi dalilun ala anna Allah yuhibbu an yas'alahu al-ibad jami'a masalih dinihim wa dunyahum. Dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwasanya Allah itu menyukai jika hamba-hambanya itu meminta kepadanya, ya, memohon kepadanya memohon seluruh permasalahan atau seluruh maslahat ya, kebaikan-kebaikan dalam masalah agama mereka maupun dunia mereka. Jadi Allah itu suka jika dimintai. Beda dengan manusia. Ya. Manusia itu tidak suka untuk selalu diminta. Kenapa? Karena kalau manusia itu diminta, maka sesuatu yang dimilikinya akan berkurang. Tapi kalau Allah yang maha kaya, Ketika diminta, semakin banyak permintaan semakin senang Allah memenuhinya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Tidak akan berkurang uh, dengan permintaan-permintaan hambanya karunia yang dimilikinya tersebut. Sehingga tidak selayaknya seseorang itu sering menggantungkan harapan kepada orang lain dan meminta-minta kepada manusia eh, karena mereka adalah makhluk yang lemah yang tidak memiliki sesuatu kecuali sangat terbatas. Jadi Allah itu cinta apabila ya, hamba-hambanya meminta kepadanya. Yang kemudian menjadikan Allah mengkaruniakan apa yang diminta oleh hamba-hambanya tersebut. Seperti yang disebutkan dalam hadis kudsi tadi. Ya, aku ini adalah Tuhan yang memberikan kamu makan. Maka mintalah kamu makan kepadaku, aku pasti beri makan kepadamu. Ya, aku adalah Tuhan yang uh, memberikan pakaian gitu ya maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku berikan pakaian kepada kalian dan seterusnya. Kemudian disebutkan di sini bahwa Allah menyukai atau mencintai hamba-hambanya yang meminta kepadanya semua maslahat dunia dan akhiratnya, semua maslahat agama dan dunianya. Ya, seperti berupa makanan, minuman, pakaian dan yang lain-lain. Kama yas'alunahul hidayah wal maghfirah sebagaimana mereka meminta kepadanya al-hidayah wal maghfirah, ya, petunjuk dan ampunan. Jadi digabungkan dalam hadis kunci ini pembahasan seputar hajat kebutuhan dunia maupun kebutuhan agama. Ya. Yang ini menandakan bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepada Allah taala keperluan duniawi kita maupun keperluan agama kita. Wa kana eh, wa fil hadithi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan lias ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu syif'a syif'an 'alaihi idza Hendaklah salah seorang di antara kalian itu benar-benar meminta kepada Tuhannya hajat keperluannya semuanya, hajat keperluan semuanya. Hatta yas'alahu idang Sampai dia meminta kepada Allah itu tali sandalnya ketika terputus. Artinya apa? Sampai dalam hal kecil pun tidaklah dia meminta kepada Allah SWT. Ya, jadi orang itu ketika dia berdoa minta sesuatu yang kecil itu tidak menunjukkan dirinya telah meremehkan Allah. Tidak. Namun di sini yang dimaksud di sini adalah bukan kemudian perkara kecil yang diminta kepada Allah, kemudian perkara besar yang diminta kepada Allah. Keliru gitu. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah mintalah segala sesuatu kepada Allah sampai pada perkara kecil. Berarti apa? Jika perkara kecil saja kita minta kepada Allah, lebih-lebih perkara yang lebih besar daripada itu. Eh, perkara yang lebih besar daripada daripada hal itu. Kemudian wakana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi adalah sebagian salaf meminta kepada Allah di dalam salatnya kulla Ijih semua hajat keperluannya ya kapan ya seorang hamba itu meminta kepada Allah dalam salatnya di antaranya ketika sujud ketika sujud termasuk juga ketika di tasyahud akhir ya sebelum uh, mengucapkan salam dan sesudah membaca bacaan tasyahud Nah maka di waktu itu sangat dianjurkan seorang hamba itu untuk memperbanyak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi sebagian para salaf itu memohon kepada Allah dalam sholatnya itu segala hajat keperluannya, hatta milha ajinihi sampai mereka itu minta garam untuk adonan makanannya akhirnya. wa ulfasyatihi dan meminta makanan untuk kambingnya. Artinya apa? Sesuatu yang dibutuhkan meskipun dianggap itu remeh gitu ya. Tetap sebagian para salaf memohon kepada Allah. Yang kecil, yang remeh saja, yang dibutuhkan gitu ya. Tapi katakanlah tidak tidak apa namanya memiliki nilai gitu. itu saja diminta kepada Allah oleh sebagian para salaf apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Nah sehingga di sini menunjukkan bagaimana perlunya untuk selalu kita banyak berdoa kepada Allah. Dan ada satu hal Pak, yang selayaknya kita memahaminya. Hendaklah kita mohon kepada Allah segala sesuatu, meskipun mungkin kala itu kita tidak merasa membutuhkan. Untuk apa? Untuk memenuhi Ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah di dalam keadaan lapang, saya Allah akan mengenali kamu di kala keadaan sempit. Karena banyak manusia itu melalaikan Allah, ya, tidak mengingat Allah swt, kurang munajatnya kepada Allah, kurang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia dalam keadaan lapang. Dikala dalam keadaan dia memiliki segala apa yang dia butuhkan. Maka terkadang dia melupakan berdoa. Tapi ketika manusia dalam keadaan sempit, maka disitulah dia bersungguh-sungguh untuk memohon. Padahal kalau seseorang mengetahui rahasia maksud dari sabda Nabi tadi, ta'arraf ilallah firrakha, raha, ya'rifka Kenalilah Allah dikala kalian itu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenali kamu dikala kamu dalam keadaan sempit. Itu maknanya jika kita dalam kondisi lapang itu tetap merasa butuh kepada Allah. Terus memohon kepada Allah Ta'ala. Maka Allah akan menolong dia sampai pada keadaan dalam keadaan yang sempit. Ya, karena sang hamba ini selalu mewujudkan ya, obudiahnya kepada Allah dalam kondisi lapang dan tentunya ketika dalam kondisi sempit akan lebih besar lagi gitu ya usaha ubudiyahnya kepada Allah. Yang itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba hambanya dalam keadaan sempit itu untuk terus-menerus di dalam tekanan kesempitannya. Berbeda dengan orang ketika dalam kondisi lapang, dia melalaikan Allah, melupakan Allah, melupakan berdoa, berzikir dan ibadah. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, kesulitan, kemudian dia kembali ke jalan Allah, maka ini tidak lebih cepat pertolongan Allah itu Allah berikan daripada apa? orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Termasuk hal ini juga dirasakan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalatu Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam itu ketika di dalam ikan ini itu Allah katakan kalau seandainya dia ini falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun surat as-saffat ayat 143 144 kalau seandainya Yunus ini bukan termasuk orang yang sebelumnya itu banyak bertasbih kepada Allah. Niscaya dia akan tetap terus di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkannya manusia. Artinya apa di sini? Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam adalah orang yang banyak mengingat Allah firraha. kala apa? kala dalam kondisi lapang. Ketika di dalam kondisi sempit, Allah tidak membiarkan dia terus-menerus di dalam kesulitan. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba Allah itu yang ingat Allah ketika pada saat sakit saja, pada saat kantong kosong kan gitu, kanker, kantong kering <laughs> Iya. Atau dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit. Tapi hendaklah kita mengenal Allah, mengingat Allah itu dalam semua kondisi, terutama dalam kondisi ketika kita dalam keadaan lapang belum diuji dengan kesulitan itu banyak-banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena nanti ketika kita menghadapi ujian kesulitan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Allah tidak uh, melupakan hambanya tersebut. Sehingga Allah segera memberikan pertolongan. Kemudian disebutkan di sini yang ketujuh dari faedah yang bisa diambil dari hadis, An Allah 'azza wa jalla huwa razzaq wa biyadihi mafatihur rizq. Bayan bagi lil ibadi an yas'aluhu iyyah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dia adalah Tuhan yang maha memberi rezeki dan di tangannya lah kunci-kunci rezeki. Maka selayaknya bagi hamba-hambanya untuk memohon kepadanya ya rezeki. Dan ar itu, rizq itu tidak selalu berkaitan dengan harta. Tapi kullu mayattafi'u bihil insan. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu namanya rizki. Namanya rizki. Kesehatan ya. Kemudian ya harta benda, makanan, minuman dan segala hal yang man, yang bermanfaat. Segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan manusia maka ini adalah rizki. maka hendaklah kita memohon kepada Allah ya, rezeki ini. Likaulihi sebagaimana ya, firman Allah Ta'ala dalam hadis kunci tadi. Ya ibadi kullukum jari'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku kalian semuanya itu adalah orang yang lapar kecuali yang aku berikan makan kepadanya. Maka hendaklah kalian meminta kepadaku makanan, aku akan memberikan makanan kepada kamu. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya itu adalah orang yang telanjang. Kecuali orang yang aku berikan pakaian kepada kalian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Kemudian ya, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 17 Fabtahu indallahi rizqa wa'buduh maka hendaklah kalian mengharap kepada Allah rezeki wa'buduhu dan hendaklah kalian beribadah kepadanya kemudian disebutkan di sini wa yatafarra'u an hadhil faidah ya. dan dari faidah ini muncul turunannya ya, muncul cabangnya gitu. apa itu annahu yanbaghi lil 'abdi idza nazalat bihi dha'iqatun maliyatun awstaqara an yalja'a ila rabbih wa yas'alahu min fadlihi wa la yatatalla' ila ma fi aidil makhluqin wa qad taqaddama nahwa hadha 'inda qawlihi sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas ila sa'alta fas'alillah jadi faedah yang menjadi turunan faedah ketujuh ini adalah bahwasanya selayaknya bagi seorang hamba itu berharap hanya kepada Allah semata ketika turun kepadanya itu kondisi kesulitan ekonomi bisa. Ya. Do'ikotun maliyah itu artinya kesempitan harta, ya. sedikitnya harta. Awif takara atau dalam kondisi fakir. anil ja'ila rabbihi untuk dia kembali kepada Tuhannya, untuk menyandarkan diri kepada Tuhannya, Wa yas'alahu min fadlihi dan dia meminta kepada Tuhannya itu karunianya. Ya, memohon kepada Tuhannya karunia, karunia Allah. Dan jangan dia menoleh kepada apa yang dimiliki di tangan manusia. Ya, jangan dia menoleh kepada apa yang dimiliki oleh makhluk. Artinya kemudian lebih mementingkan meminta kepada makhluk daripada meminta kepada kepada Allah. Ya, dan telah berlalu ya, Eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disebutkan eh, dalam hadis sebelum ini yaitu sabda Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi mengatakan idza tafas alillah. apabila engkau meminta kepada eh, atau apabila engkau meminta suatu keperluan maka hendaklah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Dan Allah juga mengatakan Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Sehingga memperbanyak berdoa itu adalah uh, memperbanyak untuk meraih banyak kebaikan. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan Mamin muslimin yada'u bida'watin laysa fi, fiha izmun wala qati'atu rahmin illa atahullahu biha ihdatsalat. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan suatu permintaan Kemudian di dalam permintaannya itu tidak ada permintaan untuk mendukung dirinya ber, bermaksiat kepada Allah atau meminta sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan silaturahim. Maka Allah akan memberikan salah satu dari tiga cara Allah mengabulkan doa. Imma antu ajjalalahu da'watuhu. Ada kalanya doanya itu cepat atau lambat disegerakan di dunia ya, pengkabulannya. Wa imma an lahu fil akhirah. Dan ada kalanya Allah menyimpan doanya itu di akhirat sehingga Allah kabulkan di akhirat. Wa imma an yasrifa minasu'i mithlaha Dan ada kalanya Allah itu memalingkan seseorang dari mara bahaya yang sebanding dengan doa dan permintaannya. Artinya apa di sini doanya seorang muslim kepada Allah itu mesti akan mendatangkan kebaikan baginya tidak rugi manusia itu kalau dia meluangkan waktunya untuk berdoa memohon kepada kepada Allah. Maka kemudian para sahabat mengatakan, "Idza nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kita perbanyak berdoa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Allahu Akbar Allah tentu akan lebih banyak lagi karunia yang Allah berikan kepada kalian. Ya, sehingga memperbanyak memohon berdoa kepada Allah dalam hal-hal kecil sekalipun ini adalah mendatangkan kebaikan yang yang banyak. Kemudian yang kedelapan anak bani Adam khata'un yukhti'una billaili wan nahar. Bahwasanya ya anak keturunan Adam yaitu manusia itu khata' banyak melakukan kesalahan, tidak sekali dua kali, ya tidak sedikit kesalahan yang dilakukan tapi berkali-kali dia melakukan kesalahan. Yukhtihuna billaili wan nahar. Mereka ini melakukan kesalahan di malam maupun di siang hari. Walakin hadzal khata yuqabiluhu 'afwallahu wa maghfiratahu. Akan tetapi e, kesalahan ini, dosa ini itu dihadapkan kepada ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, dia harus ingat bahwa dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya. Walidakwala dan oleh karena inilah Allah berfirman dalam hadis Qudsi tadi, Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wa nahar. Wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan-kesalahan di mana maupun di siang di siang hari. Ya, kita ini tidak hanya berdosa di siang hari, Pak. Terkadang juga di malam hari kita berbuat salah. Wa ana dzunuba jami'a dan aku adalah Tuhan yang mengampuni dosa itu semuanya. Ya fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian kepadaku ampunan, aku akan mengampuni kalian. Ya, jadi jangan pernah kita ini bosan untuk istighfar, bosan untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Bahkan istighfar ini adalah kunci segala kebaikan. Ya, kunci dari segala kebaikan. Bahkan kalau kita gabungkan dengan hajat keperluan yang kita minta kepada Allah, maka istighfar ini salah satu jalan untuk membuat kita segera mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu menggabungkan antara istighfar dengan apa? permintaannya maka Allah akan segera mengabulkan doa dan permintaan. Dan ini merupakan salah satu rahasia dari doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman salatu wassalam. Dalam Quran surat Sot ayat 35, Allah menyebutkan permintaan Nabi Sulaiman dengan e, kaitannya dengan istighfar gitu ya. Dan kemudian hajat keperluan Sulaiman setelah dia menyebutkan istighfar, dia mohon kepada Allah SWT hasil keperluannya itu. Bahkan permintaannya ini permintaan yang luar biasa berkaitan dengan perkara duniawi yang paling puncak. Qala rabbi ighfirli wa li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya. Berkata Sulaiman, Rabbil firli, wahai Rabbu ampunilah dosaku. li mulkan dan karuniakan kepadaku suatu kerajaan layan bagi li ahadin min ba'di yang tidak ada seorang pun yang bisa menjangkau kekuasaan yang kau berikan kepadaku itu seperti yang aku miliki ini min ba'di setelah apa? setelah kematian batu setelah uh, eh, wafatku innaka antal wahab sesungguhnya engkau Tuhan yang maha memberi di sini dibuka dengan kata Rabbi Rabb eh, ini kalau hanya dengan baca di dalam Al-Quran akan kita temukan banyak sekali entah para nabi, para rasul atau orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu kalau minta itu dengan menyebut kata Rob yang mana ini menurut salah satu guru kami Syekh eh, Muhammad eh, eh, Muhammad Al-Nasr ya, Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala Beliau menyebutkan dalam tafsir suratul Fatihah karya beliau itu, beliau menjelaskan bahwa Allah itu memberikan tarbiyah kepada makhluknya itu dengan dua jenis tarbiyah. Tarbiyah itu pemeliharaan. Pemeliharaan yang bersifat umum dan pemeliharaan yang bersifat khusus. Pemeliharaan yang bersifat umum Allah berikan kepada seluruh hambanya, mau mau yang mukmin maupun yang kafir. Itu Allah berikan pemeliharaan kepada mereka semuanya dengan memberikan rizki, memberikan hidayah petunjuk untuk kelangsungan hidupnya di dunia gitu. dan pengetahuan-pengetahuan untuk mengelola segala apa yang ada di dunia ini semuanya adalah termasuk daripada tarbiyah ya. eh, apa namanya pemeliharaan Allah bahkan Allah juga terkadang eh, menyelamatkan orang kafir dari mara bahaya gitu. ini tarbiyah yang bersifat umum namun Allah juga memiliki tarbiyah yang bersifat khusus Pemeliharaan Allah yang bersifat khusus ini hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai saja. Dari kalangan orang-orang beriman, dari kalangan ya, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah yang Allah Ta'ala cintai. Nah pemberian tarbiyah secara khusus ini, ini memiliki keistimewaan. Ya. Allah memberikan hidayah kepada Islam, misalnya Allah memberikan uh, bimbingan mengeluarkan orang tersebut dari kegelapan menuju cahaya cahaya kebenaran. Allah membimbingnya di atas jalan yang terbaik, jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan dia ke dalam jannahnya, menyampaikan dia kepada ampunan dan rahmat serta keridhoannya. Dan segala kebaikan-kebaikan yang Allah pilihkan untuk hambanya tersebut, seperti rezeki yang baik, ya keberkahan di jalan umur, keberkahan dalam kehidupannya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua Sulaiman meminta kepada Allah ampunan sebelum meminta hajat keperluannya. Rabbil firhi. Wahai Rabbku ampunilah dosaku. Kenapa minta ampunan itu didahulukan daripada minta hajat keperluan uh, yang disebutkan setelahnya? Karena ketika seorang hamba itu sudah diampuni oleh Allah, maka segala hajat permintaannya pasti dikabulkan oleh Allah SWT mesti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena tidak ada dosa yang menghalangi doanya itu untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membersihkan dirinya terlebih dahulu baru apa meminta sesuatu. Wahab mulkan layan bagi ahadin min ba'di. Dan berikanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak dicapai oleh seorang pun setelah kematian. Bahkan karena sebab doa ini, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melepaskan jin ifrit yang mengganggu beliau. Jadi suatu ketika Rasulullah itu sholat, sholat berjamaah. Tiba-tiba Rasulullah itu tangannya menjulur ke depan begini, seperti mencekik sesuatu sambil mencengkram begini. Kemudian tiba-tiba Rasulullah melepaskannya, kemudian balik lagi. Setelah itu para sahabat ya menanyakan ini ya, tentang hal itu. Maka Rasul menjelaskan bahwa Tadi ketika sholat datang ifrit mengganggu. Ifrit itu bangsa jin, ya, syaitan yang punya kekuatan. Makanya kalau di kisah Nabi Sulaiman di dalam Quran itu kan ifrit itu mengatakan, aku akan mendatangkan singgah sana Bilqis sebelum engkau wahai Sulaiman bangkit dari kursi kan gitu. Berarti menunjukkan bahwa ifrit ini memiliki kelebihan-kelebihan. Dari kalangan jin itu Allah memberikan Eh, kelebihan yang banyak kepada Ifrit ini, bangsa jin Ifrit itu. Ya, mungkin bisa dibilang bangsa jin Ifrit ini dia bangsa jin yang punya level tinggi ini, daripada jin-jin yang lain. Tapi kalah dengan manusia yang diberikan apa? Ilmu eh, oleh Allah SWT. Orang yang soleh ini mengatakan, aku akan mendatangkan singgasananya Bilqis sebelum matamu berkedip. Lebih cepat lagi. Ya, kata para ulama, dia diberikan ismul abram. Ya, dia diberikan pengetahuan tentang nama Allah yang paling agung. Yang apabila menyebut nama itu dengan tujuan memohon kepada Allah sesuatu, maka akan dikabulkan oleh Allah dengan dengan cepat. Nah di sini kita bisa meneladani Nabi Sulaiman ini. Beliau menggabungkan antara istighfar dengan permintaan. Bahkan kalau kita lihat ini permintaan yang besar ini untuk urusan dunia ini. Dia minta kerajaan yang tidak akan pernah lagi ada orang setelah beliau memiliki kekuasaan dan kerajaan layaknya yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Bahkan sampai Nabi tadi itu demi untuk memenuhi etika adab kepada sesama Nabi ini karena doanya Sulaiman yang demikian ini maka Nabi melepaskan makanya pada saat itu Nabi mengatakan dan Ifrit datang kepadaku menggangguku dan ketika itu aku mencekik dirinya sampai aku merasakan dinginnya lidahnya karena menjulur akibat aku cekik itu di tanganku. Kemudian aku teringat dengan doanya Sulaiman ini, maka aku pun melepaskan Ifrit tersebut. Artinya kalau Nabi me, me, menghukum Ifrit ini, ini berarti apa? Sama dengan Sulaiman gitu ya, kekuasaannya sama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dulu bisa menghukum jin, bisa menghukum uh, makhluk yang nggak kelihatan ini dengan izin Allah SWT tentunya. Dan Allah tundukkan semua makhluk kepadanya. Dan kalau kita perhatikan, nah, masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah itu e, Allah berikan kepada beliau itu semua mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semodel gitu bukan mirip betul tapi yang semodel contoh seperti tadi Nabi Muhammad SAW itu bisa mencekik jin ini yang menandakan Nabi juga diberikan kelebihan untuk bisa menguasai makhluk berupa jin ini dengan izin Allah tentunya dengan mencekiknya tersebut yang kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat doa Nabi Sulaiman sehingga tidak apa namanya uh, tidak menangkapnya. Bahkan dalam hadis itu Nabi mengatakan kalau seandainya Sulaiman tidak berdoa seperti ini, aku tangkap dia dan aku akan ikat dia di tiang masjid, masjid Nabawi dan akan dipermainkan oleh anak-anak kecil di Madinah. Menunjukkan kalau ifrit ini berarti lucu, Pak. <laughs> anak-anak kecil mempermainkan berarti kan bukan sesuatu yang menakutkan harusnya. <laughs> Iya. Nabi mengatakan anak-anak kecil Madinah akan mempermainkannya. Berarti bisa apa namanya? Eh, dipermainkan. Adapun yang mungkin digambarkan itu haul-haul itu kata Nabi haul itu tidak ada. Maksudnya tidak ada itu tidak seperti itu hakikat jin itu tidak seperti itu. Jadi para ulama itu menjelaskan ada sebagai jin jin itu memiliki kemampuan sihir yang bisa menampakkan diri dengan penampakan yang tidak mirip dengan wujud aslinya. Dia bisa menampakkan diri dengan ya wajah-wajah kayak pocong <laughs> gitu ya. Itu semua tidak tidak tidak wajah aslinya atau tidak wujud aslinya dari jin ini. Ya, hanya penampakan-penampakan yang ditunjukkan. Makanya kan setiap negara beda-beda pak jin. Iya, setannya kan beda-beda. Kalau pocong kan hanya di Nusantara. <laughs> Kalau di Amerika sana ya hantunya lain lagi kan. Itu menunjukkan penampakan jin itu bukan fisik jin aslinya gitu. Tapi memang menampakkan si jin ini menampakkan diri dengan dengan wujud yang membuat orang itu takut. Ifrit saja yang dikatakan uh, di, di, di, dikatakan para ulama bahwa dia adalah jin yang paling kuat sekalipun itu kalau ditangkap oleh Nabi, di, apa namanya Nabi tetap maksud nangkap gitu ya diikat di apa namanya tiang terasnya Masjid Nabawi itu anak-anak kecil itu berani mempermainkannya kan gitu. yang menunjukkan bahwa nggak ditakuti makanya kadang anak-anak kita ini dicekoki oleh film-film horor atau kita bahkan seperti itu sehingga mindset kita ini ya setan atau jin itu seperti itu menakutkan ya. padahal tidak demikian hanya penampakan-penampakan mereka yang membuat ya, manusia itu agar takut kepada mereka. Kemudian wakafah thabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi law lam tudnibu ladaba Allah ta'ala bikum wa la ja'a biqaumin yudnibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahum Ya, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi mengat, uh, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi zat Allah Subhanahu Wa Taala yang ya, dia merupakan uh, Tuhan yang uh, apa namanya jiwa Nabi berada di tangan Allah. Laulam tuhdhibu. Ya, Kalau seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, la ta'ala bikum niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Walaja'a biqaumin Dan kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka itu berdosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, maka Allah pun mengampuni mereka. Jadi Allah itu cinta dengan istighfar seorang hamba. Taubat seorang hamba itu sangat cinta. Bahkan Nabi SAW sendiri saw menggambarkan kecintaan Allah kepada hambanya yang bertaubat dari dosa-dosanya itu seperti atau melebihi bahkan yang disebutkan itu melebihi daripada kegembiraan seorang hamba yang hampir mati karena kehilangan unta dan perbekalannya kemudian unta dan perbekalannya itu dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala di sisi ya, dia dalam perjalanan jauh kemudian dia beristirahat duduk di bawah pohon tertidurlah sejenak maka unta dan segala perbekalannya yang ada di atas punggung unta itu kemudian hilang. Dia pun berlari ke sana kemari mencari unta dan perbekalannya tidak dia temukan. Akhirnya dia apa berputus asa, dia duduk kembali di e, bawah pohon sambil menunggu ajalnya. Ya, ternyata ketika dia membuka matanya dia melihat unta dan semua perbekalannya lengkap itu ada di sisinya. Saking gembiranya dia, ya, Eh, dengan apa namanya kembalinya unta dan perbekalannya tersebut itu dia salah ucap dia mengatakan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut apa namanya eh, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah Tuhan eh sesungguhnya aku harusnya gini uh, apa namanya aku ini adalah hambamu ya Allah dan engkau adalah Tuhanku gitu itu yang benar tapi dibalik sama dia ya. engkau adalah hambaku inna ka'abdi wa ana rabbuk begitu sesungguhnya engkau itu adalah hamba hambaku dan aku adalah Tuhan Tuhanmu kata Nabi akhta li syiddatil farah dia salah ucap karena saking bahagianya saking gembiranya Nah ini juga diambil dalil oleh para ulama bahwa orang yang mengucapkan kekufuran tanpa dia sadari, maka ini tidak membuat dia kafir Ya, karena itu sebuah kesalahan. Rabbana la tu'akhirna innasina au Jadi Allah lebih bahagia dengan hambanya yang bertobat dari dosa-dosa melebihi daripada kebahagiaan seseorang yang hampir mati karena kehilangan unta dan perbekalannya kemudian unta dan perbekalannya kembali sampai salah ucap ketika dia mengatakan ya uh, kalimat yang disebutkan Nabi tadi. Wafi sunan An Ali radhiyallahu anhu qala kuntu idza haddatsani ahadun istahlaftuhu. Eh, langsung saja di hadisnya. Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yudnibu dzanban." Tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang dia melakukan suatu perbuatan dosa. wudu. Kemudian dia berwudu, maka dia memperbagus wudunya. Dia menyempurnakan wudunya dengan sempurna. yusalli ini kemudian dia sholat dua rakaat. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu kecuali Allah pasti mengampuninya. Ya, hadis ini yang kemudian uh, sebagian para ulama menyebutkan sholat dua rakaat setelah melakukan perbuatan dosa itu dengan istilah sholat sunnah taubat. Ya, sholat sunnah taubat. Meskipun sebagian ulama tidak menamakan hal itu. Ya, tapi yang terpenting di sini adalah kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, menyempurnakan wudhunya, dia sholat dua rakaat, minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya. Kemudian yang ke-9 disebutkan di sini, Allah 'azza wa jalla yaghfiru dzunubal 'abdi mahma balagat kamiyatun wa kaifiyatun." Bahwasanya Allah 'azza wa jalla itu bisa mengampuni dosa-dosa hambanya ya. Seberapapun banyak maupun sehebat apapun dosa tersebut. Apapun dosa seorang hamba, hatta sampai dosa yang paling besar sekali pun menyekutukan Allah. Kalau hamba itu mau bertobat kepada Allah, pasti Allah mengampuni. Jadi tidak ada yang besar di sisi Allah dari dosa-dosa manusia ini dan dosa-dosa makhluknya ini. Allah bisa mengampuni segala dosa. Beda dengan kita Pak. Kalau kita ini kan ya, kesabaran itu ada batasnya kan gitu. Ya. <laughs> Eh, sehingga ketika kita ini dibuat sakit hati orang lain. Kadang-kadang pada satu titik, satu keadaan itu kita sulit untuk memaafkannya. Mungkin lisan kita, kita paksa untuk mengatakan dia, ya, wes tak sepuro sampean. Tapi hati ini tidak bisa, tidak bisa hilang gitu rasa sakitnya. Ini manusia. Tapi kalau Allah tidak. Ketika Allah mengampuni dosa hambanya, ketika Allah itu sudah dihinakan dengan sehina-hinanya, dengan kesyirikan hamba-hambanya. Terus kemudian mereka bertobat, minta ampun kepada Allah, kembali ke jalan Allah yang benar, kembali mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengampuni segala dosanya tersebut. taba wa anaba ilaihi Jadi seberapapun dosa hamba selama dia itu bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah, maka Allah pasti mengampuninya berdasarkan Ya, firman Allah Ta'ala dalam hadis kudsi tadi, Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Dan aku adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa itu semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Dan nanti akan dijelaskan lebih luas ya, ketika sampai pada hadis kudsi yang lain. Di dalam kitab al ini ada hadis kudsi Eh, yaitu firman Allah ya ibna adam lau balagat dhunubuka ananas sama thumma tadi kofar laka wahai anak adam wahai manusia ya, seandainya dosamu itu sudah mencapai puncaknya langit kemudian kamu minta ampun kepadaku aku mengampuni dosamu itu semuanya ini menandakan bahwa Allah Maha mengampuni dan selayaknya bagi kita untuk selalu meminta ampun kepada Allah banyak istighfar itu memudahkan segala hal Eh, eh, pernah ada salah seorang eh, syekh, ya, Profesor Dr. Muhammad Basmun, saya Beliau itu ditanya oleh salah seorang penuntut ilmu, ya. bagaimana supaya seseorang itu dimudahkan untuk menuntut ilmu. Karena terkadang seseorang itu ada semangat, muncul semangatnya menuntut ilmu, tapi ketika dia berusaha untuk belajar, itu hilang semangatnya niatnya besar, ingin belajar, tapi kemudian apa? Pada saat mau menjalankan aktivitas itu, kok kayaknya ada sesuatu yang berat yang menghalangi dia untuk melakukan. Maka beliau memberikan nasihat di antara nasihat yang beliau sampaikan itu adalah banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Karena seseorang terhalangi dari melakukan ketaatan, terhalangi dari melakukan kebaikan, itu salah satunya adalah karena dosa yang belum dia tobati ya, sehingga menghalangi dia untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Kata Allah SWT, hal jazaul ihsan illan ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu adalah kebaikan, kecuali kebaikan setelah setelahnya. Ya. Sedangkan keburukan itu balasannya adalah keburukan setelahnya kan. Nah ini nih, Suruh, suruhnya jam berapa? Oh sudah sudah masuk ya 16 menit yang lalu. Nah poin terakhir pak 10 An Allah Azza wa Jalla sebenarnya poinnya ada 14 kita cukupkan untuk hari ini 10 saja. An Allah Azza wa Jalla mustaghnin an ibadihi. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha kaya, ya, tidak butuh hamba-hambanya. Fala tanfa'uhu ta'at ta'at ta'atu ta'i'in wa la tadhurru ma'siyatul 'asi. Ya, maka ketaatan orang-orang yang taat tidak bermanfaat untuk Allah. Dan kemaksiatan orang-orang yang berbuat dosa itu tidak membahayakan bagi bagi Allah. Walidha min asma'i al-ghaniyul hamid. Oleh karena itulah di antara nama-nama Allah itu, Allah itu namanya al-ghaniyul hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya tidak membutuhkan ketaatan hamba-hambanya. Dan dia maha terpuji meskipun seluruh makhluknya itu menghinakannya. Dia tetap maha terpuji. Ya, seluruh makhluknya bermaksiat kepadanya, menghinakan dia dengan berbuat dosa, melanggar larangannya, tidak ada rasa takut kepadanya. Tetap Allah al habib Maha terpuji. Wala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan apabila kalian itu ingkar ya kafir, maka sesungguhnya milik Allah lah segala apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Artinya apa? Kekufuranmu itu tidak memberikan apa? mudarat sama sekali kepada Allah karena Allah memiliki langit dan bumi tapi Allah benci dengan itu, Allah murka dengan itu. Ya. Tidak membuat kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu berkurang enggak dengan kekufuran yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi Allah murka, enggak suka dengan kekufuran itu. Makanya Allah mengadab orang-orang yang kafir. Bukan karena ketika Allah mengadab orang kafir itu karena ada kekurangan dari kerajaannya yang eh, disebabkan oleh kekufuran mereka enggak sama sekali. Wa kana Allahu ghaniyan hamidah dan adalah Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, "Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh makhluknya. Tidak membutuhkan makhluknya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam khutbahnya, "Man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa wa la yadhurru illa nafsahu wa la yadhurru Allah syai'a." Ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia celaka. Ya. Sungguh dia tersesat, sungguh dia celaka dan tidaklah memudarati dengan sebab kemaksiatannya kepada Allah dan Rasulnya itu tersebut illa nasa'u kecuali diri kepada dirinya sendiri ya jadi kalau orang bermaksiat itu dia ya hakikatnya adalah apa? memudarati dirinya sendiri wala yadurullah syai'a dan Allah tidak termudarati dengan sebab apapun ya, termasuk dosa dan maksiat hambanya tidak membuat Allah termudarati karena Nah, insya Allah untuk ke-11 sampai 14 kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi wa lakum warahmatullahi wabarakatuh.